Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu al alkom wal ishrun te maqalah ka kaping 5 ishruna lan kaping Iku an ba'dil ubadi saking sebagian boro ahli ibadah. An ba'dil ubadi saking sebagian boro ahli ibadah. Jadi jama'i abid itu ubat ya, nah jama'i abdin itu ibad. Terus memiliki kata-katanya motornya ubat Anbadil ubati sebagian sebagiannya berapa ahli ibadah Anawi sangking ibadi ubati bukola dan sebuah ibadah Belum menajat yang dalam munajat Munajat ubat bisian Bek pengeran Bila ini yang dalam waktu dunia Dawe ada Ilahi do pengiran ingsun Ilahi do pengiran ingsun Tulul amali utawi dawane angenangan Iku horo iku bujuk apa tulul amal ingsun Ekho da'a tegesi buju apa turul amal ini ini. Bapak teman teman-teman modo, modo ini meritik secara salah Bapak teman teman-teman modo apa ngeritik sesuatu karena salah itu maksudnya bapak teman teman-teman maju sopo Allah Allah alamal yang aki yang enak. Jika kita lakukan dari Allah Ta'ala Dan hum yakulu wa yatamat tahu wa ini wa amal baso ya. yaram dar ngembarno sira, dar ngembarno sira hum ing wong akeh. Bobaro yakulu ingkang padha mangan sapa wong akeh wa tamat taulan seneng-seneng sapa wong akeh. Wayulhi lan nglehakno apa wayulhi lan nipu him ing wong akeh apa amalu angen-angen. Wong-wong barno bermangan dan seneng-seneng dan mereka terbuai oleh angen-angen. Faso kaya alam. Mongko bakal ngerti sapa wong akeh. Dia bakal ngerti akibat buruk dari hubungannya anak-anak. Wahub budunya ahlakan. Wahub budunya itu senang dunia itu ahlaka eh, ya. itu merusak wahub budunya nih engsel. Wahub budunya itu senang dunia itu ahlaka itu merusak wahub budunya nih engsel. Eh awqan. Tegese nuni bakno wahub budunya ni engsel fil mahlakati yang dalam kerusakan. Ruya dan riwayat apa anak satu negani Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu kala jauh sopan Nabi Manfis riba bakal bu hubbat ilta tominha hadis Syako in layan falu anahu wa hirsin layak duhina wa amalin layak duhu mentara Manu utai wong usriba iku wis kacampur apa kal dua patine man Kacampur harus menyatu hubbat yang seneng dunia. Iltaqo mongko bakal gandet sopeman man minasa ya dunia. Maksudnya akan sangat gandet maknanya dia akan terhindari oleh bisalasin lan barang telu. Siji sako ini itu ngalami ciloko. Layan badu kang ora bakal ente opo anaku opo larane sako. Wahir senang seng dunia, seneng dunia layak dulu kang ora temu sapa wong binaru ing semuge dunya. Sota semuge firisip. Wa amal dan nandine kena angen-angen layak lugu kang ora temeka sapa wong muntahahu ing puncak yang angen-angen. Rawu ngelatan hadis sebuah Tobrani Imam Wa syaitan utai setan iku adolane sama sapa setan ing ingsun. Au qani. Tegese numubakno sapa setan ing ingsun sitori ken ing dalem dalan muwajin kang bengkok. Wan nafsu te nafsu al amaratu kang akeh perintah ning elek, bisu iklan elek. Wal nafsu al amaratu bisu. Anil haqqi manaatni. Niku diwaca langsung. Wan nafsu tawi nafsu al amaratu kang akeh perintah bisu iklan elek. Anil haqqi sanging barang hak niku teng dalam burung biyen manaat niku nyegah nafsu al amarah ni ing Jadi nafsu amarah itu nafsu yang menghalangi kita dari melakukan kebaikan. Ayi lati tegese nafsu tak muru kang perintah apa lati bila jadi kelan pira-pira keenaan keenaan was syahwat kelan pira-pira syahwat al kang bangsa indro bangsa sing didelok Wata jadi pulang narik opo nafsu al qalba ing ilama wasuru mawasururi maring panggonan kelean wamam mam fa'il akhlaq lan sumbere pira akhlak agami mati kang elean. Anil haqqi sange hak ayi tori ki tegese dalan al haqqi kang hak manaat menyega apa an nafsu nafsu. Kala dawu sapa Ali bin Abi Thalib sapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dawu ini. Aku kuwatir ingsun alaikum ngatasi sira kabeh isnaini ing kanca loro utawa ing barang dulu. Siji itibal hawa itu anut hawa nafsu wa kulal amali lan suwene angen-angen. Fa'inat tibal hawa maka sak temene anut nafsu iku yasud. Iku so ngalang-alangi apa tibal hawa ngalang-alangi anil hati sangi barang. Lawa turul amal utawi akie angen-angen terus suwene angen-angen yumsi. Iso nglalekno apa turul amal ala akhirat yang akhirat. Wa qala lan dawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Darani dawuh afdalul a'mali utawi gede-gede ning amal khilaf hawa nafsi iku nulayani hawa nafsu. Pun terus terakhir wakori nusuhi utai kondo sing elek alal maksiat yang atas maksiat wa ana iku nulung apa kori nusuh ning ingsun. Teman-teman elek selalu bantu ning keelekan. Kala dawu sapa Adi bin Zaid bin Bakhr Tawil. Anil mar'i tas'al wasal an kori fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi anil mar'i sangking wong latas ala kita kok siro nah jadi kuna maknanya ala ala animar sanging wong lata sawara sata kok siro wasalan takok siro angkor ini isanging kancane wong iku jadi identitas seseorang rasa buat takok no takoke takok koncone berkoncone elek ya berarti takut apa karena itu komunitasnya Fakulu korine mongkoti saben-saben konco bimu korine kelan wong sing ngandani ku yak dadi ku anut sapa ini Ida kunta nalikana ono sirana iku fi kaumin ing siji komunitas siji kaum fasofi mongko ngancano sira fatwa hukum mongko ngancano sira khiyarum ing pilihan-pilihane kau. kowe nang siji komunitas kaum maka bertemanlah sama orang-orang pilihan Allah sing apik wala tasablan ojo ngancani sira ada ing wong sing murahan wong sing ino Patar ta mongko dadi ino sira ma'arofi serta wong sing ino Pak Agis ya hiasal mustahisin Fa'alif mongko kula aturi nulungi panjenengan Fa'alif mongko kula aturi nulungi panjenengan ya Dan insun ya kiasal sih, He wong sing He sing nulungi wong-wong sing jalur dulu Fa'alif mongko kula aturi nulung Wa panjenengan ya dan insun ya kiasal mustawisin He dat sing nulungi wong-wong sing nopo Jalur nopo dulu Fa'ilam tarhamu kala munurah melasi panjenengan yang insun Fa'ilam tarhamu kala mun ora Subhanallah. Fa ilam tarham mongko lamun ora melasi panjenengan. Fa ilam tarham. Mongko lamun ora melas, melasi panjenengan ni ingsun. Faman da mongko faman mongko ti sinten dalem man iku di wong yarhamu kang melasi sapa ladine ingsun. Kowe duka kang saliyane panjenengan. Kula kalian malih fa alif mongko kula aturi luru ma panjenengan ingsun yang biasa sini dat sing nulungi wong sing jaluk tulung. Failam tarafaku telah menurah melasi panjenengan. ini yang sun paman ke Paman mau iku simpan dari man Allah di ikuti dadi wong kamu Kang melasi sapa lagi ning nah, sun kowe buka saliane panjenengan. Gue buka saliane panjenengan. Mengikuti kalau terjemahan ini, pokoknya walhasil ada seorang wali, kalau munajat, bertemu temu ya Allah, Eh, angan-angan yang panjang itu menipu saya. Jadi senang dunia merusak saya, setan menyesatkan saya, nafsu yang memerintahkan keburukan menghalangi dari kebaik, kebaikan, terus teman buruk pasti akan menolong atau membantu keburukan. teori musuh alat maksiat. Jadi teori umum. Kemudian wali itu bilang, Pak Alif niyal yasa mustaqisi, maka tolonglah saya ya Allah karena engkau adalah zat yang menolong orang minta tolong. seperti minta tolong melawan nafsu, melawan kubur dunia, melawan sulul amal. Terus ta'ilam tarhami, paman galadi arhamuni. Kalau engkau tidak kasih sayang sama saya, lalu siapa yang bisa mengasihi saya? Jadi dawe wali. Ini nopo toro toro tiang saniki psikologi ini tiang wong cilik nopo pengati yang jenengan di pulau Iswong dapat jadi serasa seperti ini. Jadi nah sama karang nangan karang nangan urut itu suka suka ngamal bangun masjid. Jadi turun awalnya sama itu keren wah. Suka bangun apa? Iya, masjid tujuh papat. Nurut kafir ada kabar nih papat nurut kafir dia anak soleh. Ngalim. Iku ora turun alim Iku amal, fantasi. Gitu. Iku fantasi. Wa hubbud dunya ahlakani, seneng dunya ku apa kan gak seneng duwe duwe, duwe mobil, ngaturi kiai, seneng ngaturi kiai. Pokoknya jadi apa? Wa syaitanu Abdullah ini bener. Setan menyesatkan saya. Jadi dari singarang hikam itu, singarang hikam itu pangeran sange senengnya menuso nak sesat ya diberi anak kambing hitam itu itu kayak setan jadi berpikir jadi bagus lah bagus itu kan kok ini ini sesat tuh nah kalau ketemu pangeran kenapa gue sesat ini mau tersetan Tapi kemungkinan ada pangeran maklumi berbagai korban setan atau lama ngebus nopo ini siksa mereka ngambil hitam nopo setan Kau di potensi ini. Jadi acara acara hikam itu uh, setan mindi dari dari mindil itu tisu atau kacu. Setan juga pangeran itu berlap. karena Allah itu mencintai manusia, kemudian saking cintanya Allah kepada manusia, kalau ada kesalahan itu ditimpakan ke setan. Itu kalau setan masih makhluk yang lain, yang menyesatkan kamu. Problemnya kamu sudah menjadi setan, itu masalah. <laughs> Makanya sebetulnya kalau masih begitu nggak apa-apa. Misalnya ini teman, ono wong ayu ngerayu kue wengke, ngerayu terus menerus. Kira-kira bojomu itu nyala kowe tanya nyalano ayu sing ngerayu juga, sing normal. Nyala no sing rayu. Mergo reputasi reputasine khusuk. Itu campur ati dua itu kan solid biasanya. pengalaman solid itu ada dua satu khusuk nomor ora dua Itu solid, solid dari godaan setan. Ada khusuk tok di duwe masalah. Utawa di duwe tetap khusuk masalah, tetap pola. Pokoknya paling solid. Nah, kepengen ora apa? setan busuk pengiran kowe ku hebat itu terbaik tapi dia orang kelas siap kan ya, orang ngarep iso ngerayu tuh kalau SMS itu ya, duit kok traktir itu ya. terus uang nanti duit itu awalnya orang mau ngejek dulu itu serasa nih uang ngisi ubel ya kuat marah terus masya allah baru kamu dalam dunia ini baru kamu melarat campur apa kalau nak larat rati khusu akan berusaha semaksimal mungkin di duit, bonyolong, nyolong, buat nyopet, mungkin duit khusu. Nah begini, makanya wali-wali itu melawan ini, tawarai ini. Kalau dulu itu, non saya dulu itu saya tidak senang kalau misalnya ada orang kok ingin jadi wali itu dulu saya tidak senang. senangnya bukan karena apa apa? karena tak anggap itu berlebihan ada berlebihan loh soalnya pas-pasan ya orang pengen itu nomor dua kan nggak baik lah kita ini satu kotir jilaninya ini bahagia pasuruannya ini wali-wali yang resmi lah selain itu masyarakat ya siap Roboy terus jadi wali itu kok Rai kelas lah Udah keriting terus wali kan Maksudnya nak gue kan Ngomong dia jadi wali mau Kan misalnya cucu Mustafa Wali kayak belum cucu, misalnya oke cucu dari Wali kan boleh keberatan. Maksudnya ya bukan apa-apa ini kan menyangkut harga diri. Dan asing diwali dari Wali itu wong ganteng ya Mbah Mun Salim Alama ganteng sekolah kan gampang lah ikhlas itu. Memang iya terus. Tapi setelah saya mengkaji, saya itu dapat satu alamat. Itu tetap bagus pengen jadi wali ya pengen jadi ahli suarga ya karena itu termasuk Allah ditinggal ini tenang kalau nanti ngomongin ngarep pengiran saya akan tanggung jawab sampai sebenarnya ketemu Allah rangsangan ini itu bagus karena itu satu-satunya cara atau diantara cara gimana kamu itu bisa nikmati kebaikan baik menurut soto jadi wali koyo wali wali dia coba satu waktu yang kedua <laughs> ketua wali sih kau ya wali wali biasa karena manusia itu kadang idolakan wong ayu, idolakan artis, idolakan pemain sepak bola, idolakan yang sifatnya dunia. Artinya di antara cara Allah mensolehkan seseorang itu idolakan apa? Manusia. Jika dia ini terus gara-gara idolan wali, sekrumu krungu syarat itu jadi wali, wiridan, bunyi wiridan. Meskipun motifnya kepen jadi wali. Meskipun malaikat ya ada, ada respon. <laughs> Maksudnya ya malaikat. Berita arang-arang yang kepengen jadi wali. tapi kena itu sampai, mesti malaikat ya. Tapi itu bagus. Akhirnya apa? Terus efek foto nak mengidolakan artis kan foto-fotonya artis. Ini karena mengidolakan wali kan ya foto-fotonya wali. Kalau wali macam-macam lah. Efek terus penyebutan penyebutan akhirnya sering nyebut misalnya wali-wali alim misalnya siapa saja orang alim kan pasti wali ya akhirnya sering nyebut orang-orang alim akhirnya apa rumah itu Ibizikri solihin tatana zalil barokat Rumah itu artinya sering nyebut Misalnya Mbak Mun, Mbak Hamid, Mbak Limaksum, Mbak Munawir, Mbak Arwani Pokoknya nyebut Coba kalau kamu idolakan yang tidak wali Akhirnya anak pertama itu Kata Jackson itu sopo Itu apa? Ono gambar yono, ya gitar yono ya <laughs> Sehingga akhirnya aku setuju Kalau ada orang berambisi jadi wali setuju Karena ini cara untuk dia tidak masang gambar-gambar yang lain. Jadi soleh pas-pasan ini dirangsangnya jadi wali. Meskipun aku tahu itu gak mungkin, tapi pokoknya maksudnya itu trik melawan apa? Melawan kekuatan sebelah maksudnya. Depan kena tuh. Mulai ke Jokowi jadi wali tak baru. Aku dua trik melawan setan. Karena itu, bang. Saya kemarin jagungan sama Gus Azhar yang punya pondok itu. Kusuk-kusukan. Saya juga bisa Saya termasuk kiai sing uraan tapi kok potongan si para pangeran, Para tenan eh, Di antaranya saya itu punya metode. Kamu boleh ikut karena ini ada di Quran boleh ikut. Soal kita mau pangeran ya tunggu ketuaannya lah. Allah itu pernah nikmati orang beda apa Innal ladina yarmunal musoratin khafiyah Kalau ulang dulu, Orang yang menuduh orang mukminah di antara sifatnya itu al-ghafilat, yang pelupa. Ghafilat mana yang pelupa. Nah, satu cocokkan tadi sama Gus saja hanya beberapa orang. Ya. Nah ini kenapa saya menyebut beliau karena saya kemarin di beliau karena dulu tamar yang 84 ya kan di Jawa di Askar di situ Bondo ya kemarin format kolnya beliau. Saya ditanya, ya saya juga tanya sering ya timbal balik Ambek gue kan gak mungkin aku takut. Maksudnya timbal balik caranya jadi wali. Aku gue jalur si murahan cepat. Ya kita ada jalur busuk di ya, monggo. Di antara caranya jadi wali itu salahnya atas al tidak pelupa. Itu kata Sayyidin bin Abdi Salam, manusia bisa jadi orang baik dimulai dari lupa dulu. Lupa dari sesuatu yang buruk. Saya lupa pornografi, lupa. Ini kan selama ini kan teman buruk ini Wah, burung lanang nak ngrasakno berbagai perempuan. Akhirnya kita mendefinisikan kenikmatan urung lanang nak urung narkoba, urung lanang nak urung ngicipi berbagai perempuan. Nanti di kuliner juga gitu, yang nggak sampai maksiat tapi urung wong nak urung ngrasakno berbagai kuliner. Terus gitu. kan kalau kamu daftar wali. Wong urung iso ibadahin, nak orang wiridan, wah ya boleh. kecuali ning Allah. Akhirnya kan jajal-jajal kayak aku jadi wali itu. <laughs> Wali TV, lali juga termasuk lali tanggung jawab. Ini Itu ini relatif, ini salah. Tapi kan terus bergaya resi, ya, Pak. Bergaya resi. Terus nangis. Meskipun akhirnya bagi tak tahu ya, mereka mikir utang ya, tapi tapi seru, no? Seru. Nah, kita lebih senang kalau seseorang hamba menuju jalan ini. Sementing ada hafilat, ada unsur apa? Lupa. Karena kalau kita ingat maksiat itu tersandra. Ya jajal kan ke gua bar neng kamar ke gua bar wayu montok wayu. Narang ngenes. Ngenes kok ah ora ora dibujuk ngono terus. Kan. Terus ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan. Tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu, kan nyaman hidup. Maka syarat kenyamanan adalah al-ghafilat, lupa hal-hal yang menyibukkan, lupa hal-hal yang menggiur. Makanya banyak wali, yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangi kuburan. Masyur itu ada wali bikin kubangan kuburan, di kayu kafan. Ini sholat lebar, dulu ibu sholat penayan. <laughs> Saya ini orang ya, itu seni. <laughs> Wah repot, nggak seniman itu apa ya, tadi apa? Seni, kemudian coba no es, oh. Dracula, es pocong barang-barang ngono terang. Jadi saya pastikan kalau sampai ini jadi wali itu tak terima soal sahnya nanti itu pertimbangkan, Tapi jelas itu awal kebaikan karena tadi kalau kamu berteman orang jelek, mesti gue gojekan pas gue wong lanang apa orang rasanya orang Indonesia, ora orang pada wong Thailand, wong India provokasi itu. Di narkoba juga gitu, di uang gitu, di kuliner gitu, meskipun kuliner tidak sedosa itu. Tapi kan akhirnya orang itu termotivasi untuk hal kesan. Tapi nak kue kumpul wali kan, kue kurang mukmin tenan, nak orang ngiling Allah nganti lali segala. Milwatian yang lo kuat itu kuat ini. Kue astagfirullah. Bos Wes anak itu TV di gua rono bi anak di baro telepon rasi puasa. Ada yang ngangkat. Ah, iya ngapa utang. Tapi itu awal kebaikan. Nah di sini itu pentingnya, pentingnya berteman orang soleh. Lu kalau ngerasa kalau nganti ngalim ngeten ya baru kayak konco. Misalnya saya kancaran putra putra nih bang, uang rong ngalim nak semua cemuin lanya. Akhirnya kan kepengen semua cemuin, Mungkin kalau sama berteman keluarga Barwani gitu, wong roh, korek tenan nak romo sosapa. Ya, saya misalnya banding no kancana orang nakal, wah urung lanang nak urung burung urung lanang nak urung rasa nol itu Kan terus provokasinya kan? Makanya di sini di antara fatwa beliau hindari berteman sama orang jelek atau orang buruk. Nah itu dimulai dari mana? Biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan. Mulane kalau suwon soleh, kudu seneng wong soleh. Mulane agama itu berkali-kali mendikan. Pertama jadi orang soleh syaratnya apa? Mahabbatus solih mencintai orang Ya tentu mimpiihim, wa fi muqaddimihim, wa fi imamihim. Mahabbatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai orang soleh ya tentu sangat terutama ketuanya lah imam. Tapi kalau Rasulullah itu kan keduren. Kalau lah rapati setuju, nak langsung Rasulullah. Karena keduren, Iya jajal kayak bayangnya seneng Nabi, boy seneng Nabi langsungan loh maksudnya. Kan butuh penjelasan. Lalu seneng di bab apa? Makanya tetap harus ada tahapannya ulama dulu. Maksudnya ya mesti seneng Nabi, gue mesti, tapi ada apa? Karena kalau kamu muni langsung seneng Nabi, problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa? Dan kadang itu riwayat yang tidak benar. Makanya ulama termasuk ini yang diceritakan di saja ke saya banyak wali yang mengartikan faula ikama alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada sholihin bahwa untuk mencintai itu urut mencintai sholihin dulu dibalik dibalik nabiin wasidikin wasyuhada berarti mencintai solihin dulu baru mencintai syuhada baru mencintai siddiqin baru mencintai para karena kamu langsung, kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat enggak nang misale enak ya ya jadi nabi. Wah, mana buah deh. Terus yang saya garwane aja kan terus repot. Khayalku itu salah. Tapi kalau kamu cinta Nabi dibina ulama, apa dibina ulama. Niati rapi no Islam, niati ngumpuli bojo bin anak turune ngelahirno wong soleh. Terus seneng Nabi kan pas. Oh nak ngono mandi Nabi garwane akeh, nyen rumah kok akeh. Nak ngono Nanti dunia ya sudah jadi habaib wong soleh soleh mereka memperkuat wong sujud wong islam. Kan terus pas antara antaranya seneng be ilmu itu. Mas. Coba kalau orang misalnya seneng Gus tapi gak pernah ngaji, jadi mana enak mesti pikiran enak jadi Gus Bah. Oh, mati mati. kalau mati ya umur, tapi belum sumur itu. Ya, oh, terus kacau. Caranya seneng kacau kan. Tapi kalau senengnya bil ilmi, paham ya maksud saya seperti. Jadi tentu kita langsung seneng Nabi tentu tapi dengan cara sing diriwayat no. Makanya masyur ada pepatah laula murabbi lama arofnar tanpa yang mendidik kita kita tidak tahu Tuhan. Walau lalu lama lama arofnal ambiya. Kalau tidak ada didikan ulama kita pun tidak kenal. Coba orang-orang yang ngaku nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat. Nabi nanti wahyu itu dewi minggu. Wong mau tahu-tahukan diri nih, sekarang geremeng-geremeng ke apa, terus dia metu ngaku. Coba kalau senangnya dipandu ulama, Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, raba kalau Nabi nih. Jadi dia terus menutup khayal kemungkinan dia jadi Nabi. Makanya menurut saya ulama itu wajib berdoa, karena itu cara cara kita untuk mencintai Nabi secara benar. makanya saya tadi bilang, gue langsung mencintai Nabi kaifiah maksudnya. Tentu kita semua mencintai Nabi, tapi kaifiahnya nunggu yang ditentukan ulama. Kalau mencintai Nabi pasti semua orang sama pasti mencintai Rasulullah. Tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang sama. Makanya masih itu kan perdebatannya Abi Sufyan sama Sayyid Abbas. Ketika Rasulullah Fatum Mekah, berangkat ngarah ke kita jamin. begini kita pergi lah. Nah, ya tahu rumu tapi radong. Kita punya sampean. Bisa aku ngenyek, ambil ganjaran pengulang, cara ganjaran pengulang. Ganjaran kurang kaki ya, Gue yang ganjaran, ganjaran ngaji, ganjaran. Karena kira itu sebenarnya untuk aku nih akhirat kan lumayan, dia tuntut. Tapi aku sekali balas, terus rahimbang. ada. Harusnya tersinggung oleh kami itu biasa lah. <laughs> Kali nanti ini ku Fatu Mekah, ku kan membawa pasukan besar, pengikut besar. Salah lagi, pasukan besar, pengikut besar. Adi Sofyan itu barusan masuk Islam atau mau mendekati masuk Islam. Dia presiden Mekah. Terus Nabi itu ya unik, matur kayak tentang saya tabas. Saya tabas sudah Islam terpelajar ya, Abdul bin Abbas. Paman Abu Sufyan nanti ajak di tal ini, di gunung ini, supaya dia tahu pasukan saya. Jadi Nabi itu sofos. Nabi juga melihatkan kalau pasukannya kuat. Ada kafilah pertama di gunung sahabat ini, kafilah itu, itu terus ini terus peleton. Peleton ini di dipimpin ini, peleton ini. Di... Terakhir ada peleton terbesar yang dipimpin langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika setiap lewat Abu Sufyan komentarnya ini, Khotbala gomul ka ibni akhi. Terus cek hebat ya kerajaan ini pun Wah, saya Abbas tersinggung. Hadihi anu tua ngawur coba apa? Iku nubuah. Jadi artinya gini, orang lain akan melihat Nabi kalau nggak di Elmoni enak jadi Muhammad, wong anak buahnya. Oke. Enak jadi bahan anak buahnya. Ya, saya terus ya enak jadi ratus jagat. <laughs> itu bahaya memahami seperti itu tuh bagi kita itu bahaya. Paham ya? Tapi kalau kita memahami secara nubuah sing diwirosakno ulama, ini ya memahami nubuah sing diwirosakno ulama. Betapa baiknya Rasulullah. Orang dikembalikan mencintai Tuhan. Dari mereka menyembah batu, sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang hakikat yaitu Allah Subhanahu. Akhirnya kita mikir dua Sayyidul Ambiya, dua Sayyidul Mursalin, Gua imamul muttaqin. Cek pinter ya jenenge wong jenenge Nabi Muhammad. Wong sangka ino nyembah watu, nyembah wong padha wong misalnya. Jadi nyembah Neng Allah Subhanahu wa taala. seneng nyanyi-nyanyi sing ra jelas dadi saiki maca tas. Jadi akhirnya nifati Nabi imamul muttaqin. Paham ya? Imam ahli toriko, imam ahli syariat. Coba kalau kamu tidak punya ilmu itu, melihat Nabi juga orang banyak, menibis. Enak jadi Muhammad pengaruhnya. Banyak nggak sekarang orang yang nggak suka kiai, terutama zaman PKI. Namanya kiai itu kan penghisap. PKI dulu nanamkan orang benci kiai itu karena kepada ketua prema, Tengok-tengok yang rumah untuk setoran. Betul, komunis dulu kalau menanamkan orang benci kiai seperti itu enak jadi kiai. Satunya pun kerja di ladang dia tengok-tengok nanti panennya disetor. Tapi itu provokasinya seperti itu. Nah, membenarkan logika itu ya rontok berarti paham. <laughs> ya rontok terpapar atau di sisa-sisa. Iya, kan? Ya, ya. Artinya apa? Karena memahami kiai tidak dipahami secara nubuwan. Tapi kan senang ulama dengan makna difahami secara nubuah, mesti miro satu nubuah. Wah, kitab panjang keramat. Ya Gus Bak mulang ora sing gaji oleh orang tenang. Sing ngaji semua. paham suwung. <laughs> Ora keramat ya iso. Wah, ya kan suwung. Kan yo aneh wong ora paham kok. Seneng. Yo nek aku seneng wajar paham. Ini kan sing kramat aku ta sampean. kramat sampean. Cara lo pakar psikologi mesti muji sampean. terus Bak mati ngaji wajar dong, kan dia paham. Kira paham. Yo istiqomah teko. Bingung peneliti ini acara apa. Paling dikagak kekuatan magic. <laughs> Gak karu-karuan. Sehingga ulama itu ada tahapannya, memahami Nabi. Oke ya, kita tentu seorang lagi, tentu kita mencintai Rasulullah dan langsung mencintai Rasulullah itu boleh. Tapi tetap harus dengan cara yang ditetapkan para ulama. Tanpa itu kita nggak bisa. Itu kan seperti Abi Sufyan memahami Nabi, khotbah lahumul kaibnar. Cek orang saya itu rojo gede, uang uang nur. Saya tak pas kok ini nubuah. Beliau punya pengaruh seperti itu itu. Saya kayak begini nih misalnya. Ini wiro nubuah. Kau tidak nubuah gimana tuh? Kalau uang belok dandung kan wajar belok uang ahli. Wajar lah kalau sing belok ahli. Apa mana terlibat bisnis-bisnis yang menjanjikan dolar? Oh, oh kan wajar kalau uang terpengaruh. Iki kowe kan gak jelas mlebu swarga. Kowe wis ngaji ngene iki kan ora mesti mlebu swarga. <laughs> Swarga ora mesti, paham? Ora mesti. ku terus alim bagus ba. Ora mesti. Bariku untuk bojo ayu. Ora mesti. Payu wayo. Ora mesti. Jadi uri pena. Nah mesti. Kok tetap dilakoni? Wah ya. Wah, iya. ono warisan apa? Kalau lama baru satu. Iya. Jadi itu nyata, itu nyata. Jajal kowe itu tok apa jajal kok ngaji? Swarga ora mesti. Aku ya orang roh daftar nang swarga. Neraka ya ora mesti, tapi jelas buat lewati. Potensi cebloknya mau tinggi tinggi sekali. Karena orang jarang bencana liwat, bencana itu terbang, malah liwat itu kita mudin uang benar. Jadi rokok itu masih tak dudon, jalan itu cuili, terus kue liwat yang dulu. Wes ngono cek digantoli kok ngisor. Lah sing terbang ora pati digantoli, mulane wali-wali ku ambek wedi. Terbang. Wes gak kena kok. Oh. Gantol. Gantol tenan. Mulane cara wong belah, wong belah, wong belah, wong belah wong pikir laut itu jenenge cara wong belah atau diprotes membelah aku kalah hanya membelah pinter tahu nunggu usum Australia gitu gus tapi kau nunggu sumuni, kan belum mulmu ya kalau kan orang alim fakih normal waras tapi uang desa ya bisa ya uang seneng gitu uang desa seneng itu dagingnya ada Awaluman sing protes sih, wong belah ya. Gus, piye ngono kok saya ini, wong korban ditumpahi. Nek gak ono suwune cekelan opo. Tolong belah. Sing wedhus sing sayu korban sing suwune iku sing kok wedhus kita bumi. Sing berangkat. ini dekne loh. cekelan semua. Akhirnya Ya mas semenjak itu udah sesare gak payu. Mergo dihok lah. <laughs> Dibuli kowe nak korban nganggo iku. Saya sampe telan ceblok. <laughs> Jadi peke itu harus mendengar kaum belah. Jadi tangan masalah. Nah itu rontok rontok kacau ya cara ilmiah kan. Pulau sing rontok ilmiah paling kacau masalah korban sapi itu. <laughs> Korban itu kan kanggo wong itu. Nah, kadang Mustafa itu korban tahun ini, tahun ngarep itu bojo, pas bojo ini bareng rugen. Nah pertanyaan esok kan bojo ini Mustafa itu bareng. Resiko loh korban itu kan nggak mungkin suami istri kan kadang nggak kuat tahun yang sama. Berarti tahun ini suami, tahun berikutnya cari bojomu itu bareng pausi. Nah iya pertanyaannya bojomu bareng semua. Wong korbane kalau paket barang sofa. Apa mana nak sing lanang ora korban sing korban muda Ya hukumnya pengiran itu logika. Akhirnya kan bojomu bareng rombongan. Lain. Nah, kok iya di pintu mu. Lah dosoan terus piye? Ya ini waktu mau diakal ini mau mau ngono suara anak aneh Lan kan ini wedhus teng sing ngono sing Australia sing <laughs> kalau sungguh ini rapi kalau lo dipaksa fatwa masuk kalau sungguh ya akhirnya ngomong gitu bah sing wonten sungguh nih mawon kesana gitu ah tuh dia ngomong jar gus bah ya sekutu <laughs> jadi gue mau riwayatnya padahal aku ngomong gitu bah nak jenengan sing wonten Sunnah. Tapi agar uang penciptaan jadi itu sebab korban itu ada uang. Apa tak lurus lah? Ya kadang ono sing ulama-ulama pakai usin. Masa aku syarat korban butuh ono sumune. Sing ngomong ono sok jari tiangnya, iki ulama kok beto. Nah, maksudnya wong sing rawi dia rawi ngene kok mbok delek. ulama arep pati dibu akhirnya. Oh, kok ditompol. Jangan repot jadi kiai itu. Coba tadi yang masalah sapi jumpa uang itu. Kecilmu, melok rombongan. Ikhlas. Yo nah ikhlas tak sano. Nara ikhlas tak ada fatwa baru. Ojo daftar yang potensi. Sekitar yo. Isra sama orang tua orang. Memangnya pangeran kakuoso kuasa ngekei sapi itu. Baru kayak keikhlas, mau wong sitok tidak isapi sitok orang perlu sesekan. Karena <laughs> itu tenang, masih sapi itu main itu ikhlas sedeng. Mulai gua sama agama itu saking regani, maksudnya itu saking agama itu efisien, itu cukup sapi sitok cukup. Itu saking api aneh pengiran, mulai rasa buat tafsiri terus. Terus sapi sitok ditumpahi wong. Khususnya ada pertanyaan, itu nak sapi sih satu, arah saya terapot. Malah panjang kan. Itu sapi terlatih, searah terlatih nak ditumpahi berat. Cowok-cowok, kita gila. Tapi saya pastikan ya, kalau suwun, jenengan nak senang nabi, ojo langsung, tapi nganggo el. Dulu para sahabat itu kalau mau mencintai nabi itu ya pamit saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau. Lalu kita kalau baca solat kepada engkau gimana? Loh, kalau enggak enggak bisa, tak warai misalnya khusuk lah yang khusuk. Tadi didik. Sahabat semua mencintai Nabi. Dan ketika itu sahabat sudah tahu caranya Allah memberi solawat penghormatan kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna wa malaikatahu sholuna. Lalu sahabat tanya, lalu kita yang mencintai engkau cara bersolawat gimana? Andai kan tidak diajari Nabi, maka langsung begini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kamu dapat rahmat dan salam. Pertanyaannya, oke di otoritas apa? Oh, cukup-cukup ya di sholawat ya, nek kanji Nabi. Mungkin kira mungkin rokok itu sampai kok. <laughs> Tapi hari Nabi kulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu mengatakan Allahumma berarti apa? Kita diajari Nabi, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau kamu hormat saya, otoritas itu kembalikan ke Allah. Saya ulang lagi ya, kita ini dibanding Nabi kan nggak punya apa-apa. Kan nggak mungkin cara mencintai kita kepada Nabi, kita memberikan yang milik kita kepada Nabi. Loh, kita di depan Nabi itu nggak siapa? Siapa? Nggak kelasnya. Kebaikan kita nggak ada kelasnya. Tapi kita ingin memberi sesuatu kepada Nabi. Nabi. Tapi kita tidak punya apa-apa. Coba kalau nggak ditanyakan dulu, Kan mesti kita akan ngomong segala kebaikan saya mau tak kasihkan Nabi Lut itu di kebaikan mau. Oh. <laughs> Maka terus diwarin Nabi Kulu Allahumma sholli ala Muhammad. Memang riwayatnya alam Muhammad sih. Terus kita secara etika nambahin apa? jadi rukun ya rukin, ora cuma pak rukin. Cuma tanggone itu waktu diundang. Ah, ngono kok diperdebatno. Mesti lahirnya jenenge saya nggak usah tak takdim bisa dengan yang menimpa. Nah, artinya apa? Nabi yang mengajari kita, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau ingin sholawat ke saya, mintalah kepada Sehingga redaksinya sini apa? Kulu, Allahumma sholli ala Muhammad wa Nah, kenapa ada wali Muhammad? Rasa kita sebagai orang seperti itu. Misalnya saya dicintai orang, sering ibu itu Ruben tapi Ruben orang anak pulau Hasan gak tau ngekei ibu itu misalnya kan iskak Wong seneng aku orang seneng anak itu kan normal makanya menurut saya ajaran itu fair seneng nabi ya seneng saya keluarganya kan ya, ya ada lucu kan hormat bapaknya tapi anaknya hormat orang tuanya anak cucunya ya maka cinta sejati adalah ya cinta Rasulullah ya cinta keluarga ya terus keluarga ini punya dua makna ada keluarga karena gen yaitu para habaib ada keluarga karena wirosah ilmiah kayak para ulama. Makanya Nabi nantikan itu dua kali dulu nasabin, nasabatin, mungkotin, yaumal kiamah, ila nasabi, nasabatin. Semua nasab, baik nasab gen maupun nasab sebab itu nanti terputus kecuali yang terhubung nasabku yaitu misalnya para habaib dan yang terhubung sababku yaitu para ulama. jadi cara mencintai sendiri itu harus ada ilmu Misalnya kita seneng cawe itu, kita wayu, priayi. Berhubung kita seneng jengkol, sama buka jengkol. Kira-kira dianggap cinta atau dianggap kurang ajar? Mereka gue cinta itu memberi sesuatu yang terbaik. Berhubung yang terbaik kalau gue jengkol kayak rokok. karena kalau kayak jengkol jengkol apa? Apa alasan kenapa? Ini yang terbaik menurut saya. Cinta itu juga harus dipelajari. Kalau mencintai perempuan ya apa yang dicintai? Perempuan. Sama kita mencintai Nabi juga harus belajar. Nabi itu mencintai apa? Ternyata yang paling dicintai Nabi itu sholat. Sampai nanti kan waktu roto ini sholat. Kalau sholat kita benar, pasti itu otomatis bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Perilaku kita benar, maka itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Makanya ada ulama yang menafsirkan ini. Warfa'na laka dzikra alam nasrah ada ya, sadra semua wa wadana angka bisra alladzi amqadha dhahra warfa'na Itu ada ulama menafsirkan ini. Kalau tafsir yang lazim kan setiap adzan nyebut Allah juga pasti menyebut Muhammad atau Rasulullah itu tentu benar. Tafsir itu pasti benar. Tapi ada ulama yang menafsirkan tambahan begini itu masih gak keren karena kita ingatnya Nabi berpaketan dengan Allah itu pas azan sama pas sholat atau pas apa jumlahnya terbang. Tapi yang dimaksud warfa anak adalah tidak ada seorang mukmin pun yang melakukan kebenaran kecuali saat ingat Allah juga ingat Rasulullah. Misalnya saya berbuat baik sama yatim piatu atau berbuat baik sama santri. Pikiran saya pertama apa? Berbuat baik sama yatim itu perintahnya Allah. Pikiran kedua apa? Seperti Dawe Nabi, anawa kafirul yatim, kehati ini, biljajah. Artinya nggak mungkin seorang mukmin menyebut Allah, kemudian dia tidak ingat Nabi. Paham ya? Ketika aku apik mbak Mustafa, mesti kan mereka ngapi santri ku apik, jari sopo. Dawe Nabi. Tapi ya harus diteruskan. Lalu kamu tahu kalau itu Dawe Nabi, jari ulama. Nah, makanya Dawe cerita tadi katanya diantaranya saya Muhammad pernah ngendikan itu diurutkan jadi kita bisa mencintai sidikin lewat solihin dari solihin naik syuhada naik sidikin kemudian bisa mencintai secara benar mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau cintanya pasti semua kita pasti mencintai tapi kalau asal cinta harus nunggu instruksi para Nabi. nah, mereka yang tahu yang punya sanat cara kita mencintai Masyur kan Nabi ketika ditanya, Ya Rasulullah saya ingin masuk surga bersama engkau, lalu apa yang saya perbuat? Jawab Nabi apa? ini ala nafsika serotis Ya sudah, Nabi ingin suarga mau aku, tolong kamu harus memperbanyak sujud. Artinya apa? Memperbanyak sujud adalah cara yang memudahkan kita dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain tentu baca sholawat, saat, saat apa dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian cara baca sholawat itu bagian dari sebagian dari cara ada yang di mati sohail disebutkan apa? ini ala nafsika dikasrotis sujud. Kalau kamu ingin sesurga dengan saya, maka tolong kamu bantu saya dengan memperbanyak sujud. Karena sujud ini khas. Maksudnya khas begini. Kue yang pengirah berdasar apa? Ajaran Ajarannya Rasulullah. Itu warfana saya Muhammad pasti ngangkat derajatmu karena tidak ada kebaikan yang dilakukan orang mukmin kecuali terinspirasi satu oleh perintahku kata Allah dan perintahku itu diketahui ya lewat ajaranmu itu jenis apa karena nah, gitu. jadi tidak usah nunggu karena pas azan kalau itu kan jumlahnya terkam terbatas begitu juga semua kejelekan yang kita tinggalkan juga berdasar satu itu dilarang Allah dan kedua kita tahu itu karena ajarannya Misalnya kita ada zina, ada maling, ada nyopet, karena apa? Diancam neraka. Kita tahu itu lewat siapa? Rasulullah. Makanya tidak ada orang Muslim yang melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan, kecuali di saat yang sama ya nyebut Allah dan nyebut Rasulullah. Ya dong. Gitu. Dan menurut saya tafsir itu benar. Karena kalau yang kita ditafsiri hanya azan kan jumlahnya berapa? apa? Sedikit jumlahnya tidak ada. Buat terus Ya, jadi kalau suwon, pokoknya dengan itu terlatih punya kebaikan yang yang melupakan. Ya mau sampai lali masih ini mau gara-gara ambisi jadi wali, surikan dewian, terus keren, akhirnya lali macam-macam semasi. Tapi ya tentu dengan dulu, nah, orang dulu, dulu suara kucing bangga ilham. Serati gue, utang wakah wiridan bunyi-bunyi ning gua. Ana Allah waliwat dari wahyu wong ada uang Makanya harus dengan ilmu. Karena kalau dengan ilmu ada kepastian saya tidak akan jadi nabi karena Nabi Muhammad itu nabi akhir. Tapi kalau nggak ada didikan ulama, kamu pasti berkhayal. Dididik khayal kamu sendiri. Makanya menurut saya ulama itu nggak bisa tinggal. Kalau masih udah guru-guru kita, nak ulama mesti wali, nak wali mesti. Ngajar pulau kok perlu kabar Rukin Mustafa Walillah, lo tetap wanginya <laughs> paling amatir. Nanti ini kelas mana kedura, itu bukan perkara sombong. Nah dia kepengen sak dhuwur tuh, itu sak dhuwure sombong, wong kok duri dhuwur-dhuwure. Aku langsung protes yang mengira, Gusti cabut sedangkan yang udah kebok. <laughs> Yang dure sampai ya. Tanya wis ning dure ora salah. Ya dong ya, jadi apa cinta kita pada Nabi, pada ulama, di ilmu Biar dengan cinta sendiri dan ini Allah dan Allah Sudah tadi, sahabat mencintai Nabi itu saja tanya Kaifan sol ya alaika ya Rasulullah Andai kan langsung baca sholat, pasti redaksinya salah Mungkin redaksinya gini, semua kebaikan saya, semua ini tak berikan kok Pertanyaannya kamu punya apa dibanding Meskipun tapi terus diajari Nabi dulu Allahumma sholli ala Muhammad ya sudah kamu minta sama yang punya otoritas tertinggi yaitu Allah. Lalu Allah yang tidak terbatas kebaikannya itu prioritas kamu kebaikan Allah diberikan kepada kanjeng Nabi karena Nabi adalah sosok yang paling berjasa kepada kita. Itu kan terus baru benar. Kefiahnya benar cinta kita benar dengan cara yang benar. Benar. Wal makola tu tema kola asal satu isrun iya, iya. kang kaping piro? Kang kang nomor 6 lan 20. Iku ngene kola dewe sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dewe saya ki ala umati zaman nutup gunakum asya wa yang sawarakum. Saat dibakal teko ala umat ing atas umat ing surah kesamaan. Yuhibbuna kang padha seneng sapa umat al khamsah barang lima. Mesti umat sing umume wong koyo kowe kowe. Ya. Supaya umat sing waras-waras kan ini. Wayang sona lan nari sapa umat al khamsah ing lima menal. Jadi seneng barang lima merupakan barang lima. Mesti umat sing umum ora kaya Imam Ghazali, Imam Syafi'i gak ora perlu. Maksudnya ora dadi bakasan ini sing umum-umum. Umumnya wong misalnya yuhibuna dunia wa eh, yang sonal akhirah Eling dunia, tali nama Hidup al-hayat wa yang sonal maut Seneng urib, ora seneng Soalnya wong wong sing yang agak wali ah, Seneng mati, ora seneng Ini wong kelainan Ya bakas wong waras Wa inna Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkola fil yaumi wa isrina Siapa yang melaporkan satu hari 25 kali ijazah Allahumma barik li fil maut wa ma badal Ya Allah berkahi saya ketika mati dan berkahi saya juga setelah mati. Sumpama ta'ala firasi kemudian dia mati setelah berdoa itu. Kok praktek nol rasa mati? <laughs> Tak mati kalau sitor mati. Orang langsung kok pergi bawa Wajah juga mati tenang lu. Keren, Tapi kita orang mau mati kan. Mati sudah ada raminat. Allah madu Allah dari pelatih berkaitan dengan Insul Fil Mauti dalam kematian Wafimah yang berkoro bagian Mauti sampai kematian Selama tamu konon mati sepong ala firas meskipun yang tempat tidur wong. Maksudnya dia mati tidak harus dalam keadaan perang bila bisa bila iku akal buah ajar syahid. Dia dikasih pahalanya untuk mati. Saya terkait dengan buah Allahumma barik dari fil maut wa fima ba'dal maut. Ayo marai nawar ya Allahumma barik li fil wa fima. Ya Sedina dua tahun kira. Dino ataupun Selawe, karena gitu. umur saya sepuluh tahun nih ya, praktek banget ya, sepuluh tahun. Pas mati, pas lali ya. Gak iso ke protes malaikat. Gusti, lah saya kok biasa biasa saja tanya atau gua ajur sahid kok saya statusnya ada sahid. Pas dino iku mati. Jadi lama itu santri ya ada kurang ajar tenang Terus pol kurang ajar di santri. Sama tak cerita ini cerita wali, sama agak santri itu wali. Mulai jajal sekali. Ya. Ono kiai ku valid kan, valid itu mati sepatu. Kowe ku karuan valid aku eh. Gangsor. wali-wali aku ngalim. Tak valid wali wong Ini jazai. Ini jazai masalahnya. Mangkola fil yaumi Mojo antara fila rabbil la ilaha ada kata wakal tu antara rabbul arsil Adi masa Allah karena malam biasa Kami aku nunggu oh hafidhah nabi Ya aku ya apa Wong donga iku jare kok tolak santet, tolak no macam-macam. Jadi saya tak apal wong terus dhisik cek makom wis ditenang santet. Saiki wis ora ora usah apa, makom wis. Joko pengiran wis wis dada wis bar. Maksudnya wis menyatu gitu. Santri itu kurang ajar, yo kok kowe paling kurang santri ini. Bareng bagi jazah itu ngelirik sikile kiai ini sing bengkong, sing valid. Jadi kan padahal promosi ini kiai mau uang semua cewek kurang bakal kena musibah, orang bakal kena lorong yang awal. <laughs> Santri ini kurang ajar, sing sitok mau sing keriting mau. <laughs> Iku kiri, <coughs> si kiai ini, kiai ini harus paham. Oh jam ini, Nah, dina iku sing aku lali, iki kecebloan waduh. Ya ini tetap ngotot. Soal aku ngalami ini pas dino sing aku lali. Orang mau Terus jadi santri, geng ya pun nak ngotot. Maksudnya clear, maksudnya clear. Mangkal muridnya itu, wong jenengan ijazah nang ngono kok nyatane. Si Sikile bengkong mau kena. Jadi barang dilirik santri ini, pe maksud tuh, kira percaya ini dan itu perkara aku dulu kena musibah, pas aku kena musibah, pas lali ada itu, kamu seorang Jong ya, ya tadi wiridanu tetap sebar no, nak kok kayak masalah, pas hari itu. Mana kadang orang wiridan, dia mau coba iki, gak bakal mati. Barang wong tuane ku mati tenan. Padahal pun maca mesti pas mati ora maca. Maco. Ya, jadi tak ijazah ya maca wa Allahumma rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Apa lagi? Aja aja terus. Mau tuh mah kira kena santet. Kira orang minat santet. Masya Allah masalahnya itu masalah itu wala kola wala kota bila terus alamu ya? anak buah coba lagi coba alamu anak buah terus wa anak buah lalu anak buah kota lisein nawi misalnya nafsi, batin anta abidun ya, ya Ya, ya Mustaqim Oh, oh, oh kafir kamu mustaqim penting aku kan mustaqim kan banyak cara. Coba hati loro, kau <laughs> yang kok pinter. Ora jelas. Olah Nah, tapi yakin kamu <laughs> bisa. Tapi kalau tahu tiba. <laughs> Bocor. Tapi kan tahu tipu ya? Nanti mau jadi di rumah sakit. Tahu memang mati ya. Berarti pas itu. Berarti pas dino itu kayak bocor. Jadi gue orang kiai, ya kita mau cari kita kudu. Jadi itu kiai ini saya pengkor nu dilirik sampai santri ini. <laughs> Kok promosi semua cowok itu bakal kenal. Musibah iya, jadi dia ya, pesan sini. Wah, oh, nang hati ini jangan kok bengkok, <laughs> Pagi ini lagi jawab. <laughs> Pas aku pengkor, pas. Apa tuh? Santri nembon clear banget. Jadi santri mulai dicek kacau. Saya kacau mas. Kalau gue gue amit amit tenang. Suka buat sepuluh orang. Gak ada ya, apa apa aku ada. Ya mau ya kalau mah esak kamu kok kan mesti jadi sepuluh ya, orang iso. Iso aku ya, tuh gitu, ngajak sepuro, pangeran tak tertarik berbohong bulat ini agak jelek. Pokoknya Allah ketemu wanilari wa mulkus samawati setiap turun bayasa Ya ya itu Saya pengiran di otoritas ini nyekso aja nyepura Bener, jadi sing duit Oke, aku intervensi. Pun, kalau terus nanya. Berarti ya, berarti mas. Wajah sing bunal kusur, seneng budeng sing dhuwur. Wajah iya, diarun kafir, omah sing budi. Muhasona sing dipagri bil hitan kelan pager. Wayan sauna kubur. Ini gedung jubur, kali kusuran. Tambah kaya wong eling. Ya uang ya, wae dhewe. <laughs> Allah, malah bahaya. Nek wong eling gedunge pantes wae dhewe, marat, Gedunge malah eling. Gedunge wong. ono gedung kuat, kok ora Lu elek meneh ape wong eling wae dhewe, lha kowe. Eling wong. eling wae dhewe bocah. Terus Wa yuhibbuna lan seneng sapa aja al malaikatnya wa yaksuna lan sapa wong akeh al hisaba ing hisab. Ruya ting kaya apa ana satu nek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa nak. Azizu te kang aran disebut Kulon semenang mau terjadi kanjeng Nabi nopo memang luar biasa. Buatan krono kulo iman terus kultus nih buatan memang memang luar biasa. Ya tentu faktor pertama karena iman tapi tidak karena itu. Memang rasional yang dijauh Nabi itu masuk akal. Enak, namun kowe ora paham sapa mengaku mati itu. Juga terus pura. Tapi mau ngira terus pura ya wis. Pangeran mungkin gue dulu. Nah, ngarepku saya harap arepan gue sing sepuro. Yen aku pangeran ora ya ora. Pangeran apian wae, ra nyepuro dina iki iso wae sesuk. Masalah waktu. Menyang pangeran itu. Bila wa ta'ala ya sutu ya dawu billahi ya tuba musibun, Nah, bayar sutu ya dawu bin nahar ya tuba musihun. Jadi yang akan ibu rasul ini ibu rasul pengiran ini sesuatu sangat api anda. Azul itu teh zuhud, sing ini zuhud ngene antuhibba ma yuhibbu Antuhibba yang seneng sira wae perkara zuhud kang seneng sapa khaliquka wong sing dat sing gawe. Sing darani apa mencintai sesuatu yang dicintai Allah. Wa antukhito ma yuhibbu membenci sesuatu yang dibenci Allah. Wa antakhruja min halal dunya kama takhruju min kamu keluar dari halal dunia bagaimana keluar dari haramnya. Ketika mana yang zuhud tertinggi adalah halal saja dijauhi karena mengganggu. Kowe kurangi di anak di air halal tapi gue kurangi dunia pewiridan. dia mengurangi di Saudi disoliyane. Kedua, karena aku tahu kapan gue rugi. Karena tak harap no WA itu soliane. Ngene ra WA nan jebule lagi delok wong wayu-ayu. Dilarang delok wong ayu kok gendiniane malah ngrasani wong angel. Ah, ngadepi wong ra bakat saleh wae. Sukses ra delok wong ayu ya kan hasut. Mari hasut. Dua oh ribet. Mulai kita embarno ora krono aku ora nasihati, males maksudku. Mau pindah-pindah tok. Iya lho. Kayak uang wong sing kok ambisine delok wong ayu ora pati khasut, Tapi sing sok sok lah, sok khusyuk, sukses dari wong ayu, wae nek ana wong mukmin duwe nikmat hasud ya, Terus kadang sing beling Aduh, wong ayu mesti bang hasud. Masih atau dinyam. Biasanya kan ngono ya. Sing sukses dari dulu wong ayu-ayu biasanya penyakit ya. Kasut. Kasut ya, ora kalah elek sok khusus, sok bener dewi, itu maksudnya masuk. Lah sing ngono iku misale mbok dandani, mosok dandani ngene, ampun kasut aku dulu wong ayu. Wong keterusan yo repot. <laughs> Lah terus piye barkas. Karena ini nama sia itu jumlah ya akeh. Baju ngono ya ngono. Lah bener kok villa tadi. Wah, teh lah. Misalnya kayak kasut, misalnya kalau kasut Mustafa. Mesti kasut, maksudnya kasut. Cara yang lalai nabi mau siji bil itu, Nikmat sing dikana Allah nih Mustofa itu kersane Allah. Nah aku kasut berarti tentang kersane. Oh, itu Imam Ghazali itu ngebabno dosane hasud. Iku dibabno yang ora rido mbek kodok kocer. Wah ngeri. dan aku pengen ra kasut itu latih. Wong sing tok nikmat, terutama wong mukmin, itu ora kabeh kersane Allah. Kena ngasuti berarti nentang. Terus Allah ngangkat wong alim, itu sunat Allah. Androno wong alim, itu mesti diangkat derajat di Allah. Ya kailah ladin aman, itu berarti untuk ilma. Soalnya wong alim diangkat derajat itu khas, berarti tentang sunat Allah. Kau ada ya yang nentang kersane Allah, yang nentang. Karena Allah diadat, wong alim gelem ragilem tetap nyata. Terus gelem ragilem. Jadi kalau pulau mulia orang mau mulia, pengen ragu pengen tetap mulia. Kira saya ini. Gue kepengen mulia kaya pun tak nanti. Tetap raja angkat. Gue pengiran udah pilih-pilih. Bodoh ya cuma Kalau misalnya gelem kapan apa ada belon. Bocah orang di akhlak. Jangan kok gitu. Usah kandaran angin. Eh, ini semua. Misalnya kok ono lain untuk mengayu, Ya rasa kasut, pancen itu kali pangeran. Ya segremeng lah tapi rasa kasut. Ini tak warai kasut yang Islami ya tak Ya Allah, jika wong elek untuk bojo ayu, itu artinya engkau ala kuti sein. Susahnya apa mentakdir itu untuk saya? Jadi hasut tapi relatif Islami ya. Jadi kira rasa dungo, muka-muka pegatan terus kata takut. Kasut itu. kasut permanen nih. Ya. Sejarah kasut. apa mengharapkan nikmat pada orang mukmin itu hilang. Kue rasa mending ngono, ya Allah. Ya Allah, jika kuasamu menjadikan orang elek untuk wong, maka kuasamu juga oh, yang menjadikan aku untuk di atas itu. Aku ngocok terus, mengono terus. Kemungkinan arah mustajab ya itu. Tapi relatif Islami, apa? Ya, relatif Islam. Karena anda ingin nikmat pada orang itu hilang. hilang. Tapi ke keinginan kamu menandingi istrinya ya terpaksa. <laughs> ya tapi terserah pengiran. Saja orang itu banyak. Apa ya, aku mau harus satu rumah punya Mau marah pengiran itu Dawi Allah hadis kunci man sarolahu Quran an fikri wa mas'alati akto itu abdul lama utisa ini. Wong sing sibuk ngrupat Quran, mulang Quran, mulang tafsir. Iku ora usah njaluk tak yang terbaik. Akto itu abdul lama utis. Jadi kau dungo sumpung ninggal opo, abe aku rado mau mulang tafsir. Iku tetep. Wis gak iso dilawan. Jadi hadis kunci kira percaya. Wis jelas ya, man syagola bil Qur'an an zikri wa mas'alati atau itu Abdullah ma'utis jahil orang sing sibuk merawat Quran saking sibuknya orang kok berdoa, orang kok berja itu akan saya beri di atas mereka yang minta misalnya itu sombong dongo di bojo ayu misalnya itu sombong paling itu bojo nilainya no aku rasa dongo bisa nilainya sombong kok sibuk rumah. Itu kan jarang tuh. Kalau buat nanti kepengen mau itu Pasti gitu, mari coba. Pokoknya mau coba kan, mau coba tafsir. Itu nggak bisa mau coba orang kan otomatis tuh mau nih kono norga nanti nabi dunia. Kenyek wong itu malah goblok mana? Buka sombong mau coba orang orang tuh kok. Lah memangnya Quran itu orang norga nanti nabi dunia. Bisa goblok orang berber. Kok nih Quran yang orang bisik nih? Ayo Quran apa deh? Paket Quran malah lengkap itu mau waktu nak atau benar sing niku bulan ini. Malah jare malaikat, Apa yang butuh? Padahal aku langsung sono watina. Harus ini wong an. Kadang-kadang orang Islam juga. aneh. Kok iso ke semua maca antok malah ngalai wong dukun. <laughs> Orang tak wamu itu goblok. Kadang yo rodok kiai. Di Quran Islam tak coba. Misalnya wong maca Quran ana donga dengar? Kan? Pirang-pirang. Misalnya bin utang ini tak tabeh ono robana lalu akhirna nasina. bin bujo itu pantas dijak dua rapat di sini sini ono donga robana ablana rezekina. Betul ya. kalau kula Ibu bujo sih nak dulu umar. kalau tak ayun kan yang meripat tuh kepenak. buah tak ero dhewe ning mripat kepenak bisa Hmm, santai ero dhewe ya. Wah, wah, sempurna tuh. Nah, yaitu Dewi Pengiran yang hadis kutsi, siapa yang sibuk merawat Quranku, saking sibuknya sampai lupa minta kuyo akte itu Abdullah Mahutis Sari. Sebagian riwayat mansawu lahu dikri an Tapi sebagian riwayat macam an dikri wa du'ai. Tapi kalau setuju sing mansawu lahu Quran an masalah itu an du'ai akte itu Abdullah Mahutis Sari. Itu yang kantor pulau, kantor perpustakaan pulau, itu ada kitab figura. Kalimat hadis kutsi kalau biasa setengah telu apa istighfar kasih itu. Jadi akhirnya butuh ngopi terus sinau tafsir. Gue gara-gara motor nih. Aku tak tulis di figura. Siapa yang sibuk merawat Quran, lagi jalur aku. Jadi misalnya, gue istighfar musuh, ya. kan benci sepuro pengiran. Aku ora istighfar tapi sinau tafsir aku tidak bisa dhuwure sekedar di sepuro. Ya di sepuro ya di swarga ya kelas A. Pokoknya sak dhuwure gak terima, nak disaingi <laughs> Masur. Ya tapi sing ora gawe-gawe memangnya nih sama Quran tenan. Sama Quran tenan maksudnya nak sinau Quran itu ya sopan. Ora sinau sampai angop. Seneng wae angop aneh. Kulo sinau ya nangis tenan. Maksudnya ana ayat rafa'u ya nangis tenan. Iya, kula nangis tenan ana ayat rafa'u. Ya mesti kulo kawula ngomong jenengan dawuh kula ora paham. Maknanya Ya pengiran itu suci ra bapak ngenyak. Bisa misalnya kita omongi terus ra paham ngenyak. Ya pengiran jauh kira kira untuk kue ada itu maksudnya. Jadi masalah, dikandani kok. Kurang paham. Jajal iya, iya, loh, langsung ngisap kue terus piye. Coba tak ada ini lewat Quran. Tuh Quran nurut, nggak betul paham. Allah kari ini Sungguh kok di sepura tenan ini semua Untung itu ora dihitung maksudnya. Sama tidak cerita ini hadis kudsi kira rasa tersinggung. Allah nak dulu bumi ku rapati Di situ dulu mau main ulama. Kau males dulu kabeh males. Jadi perkara ini semua ini orientasi ini orang yang Allah. Tentu itu hanya ibarat. Istilah Allah nggak peduli itu layan dulu. Makanya istilah Quran kira usah bangga. Allah Quran dulu itu ajaran Allah. Kita atau ngaji Quran. Allah itu kalau tidak berkenan itu mengistilahkan bala yang dulu nilai tidak berso melihat. Ya, hakikatnya Allah melihat terus, tapi ibarat gak suka itu diistilahkan tidak bersom. Ya. Kayak aku rasa seneng aku dulu ora dulu. Hakikatnya kan tetap iso dulu, nyatane roh nawang kuliwat. Makanya balago itu penting. Misalnya aku rasa seneng Zaid, aku mau ketemu Zaid, tapi ora kober dulu, ora seneng dulu. Dan misalnya gue lah kok orang awak Zaid. <laughs> Yo ya, omongan ngono itu bukti tidak su suka aku bantah. Tapi jenengan tadi kita ketemu saya, tahu ketemu saya di jalan, kok oh, bilang nggak melihat? Goblok, maksudnya nggak melihat itu bukti nggak ber. Oh itu melihat bumi, apa nggak ada? Nggak ber. Baru mau betul alim, ada rumahnya orang alim yang memaklumatkan tasbih, tahmid dan takbir dan orientasinya memaklumatkan kalimat wahiyal mulane Zaitun alim mahallu nadzuri rahman omai wong alim tempat Allah karena di situ hanya rumah itu yang ada kampanye yang ada orientasi supaya bumi ini diisi dengan rukuk dan sujud coba orang yang tidak alim maksudnya alimnya rakutus sekali berapa terus yang merbu ya, sekarang usah bersih Alim itu pokoknya alim lah ngerti lah dunia. Kurang itu alim alama al kahar terus nader nader lah nader saat kali ciri itu kau nanti tangi sore nader kok oh terus oleh bos bos warikin warikin loh makhluk ya Allah orang ramah nabi. misalnya rapat negara kafe dengan kesejahteraan Coba misalnya negara orang orang alim, orientasinya itu kesejahteraan, tapi berhubung orang orang alim. Ada kekayaan apa? Rohani membina bangsa Indonesia, lahir dan apa? Orang apa nanti? Allah sudah zat terpenting. Zat terpenting di dunia dan akhirat itu hanya Allah Subhanahu Kemudian kamu orientasinya aku repotin pengen mapan, di mobil, di duit, di gaji tetap, di bojo nurut. Coba kalimat itu kamu ulang berapa kali dan menjadikan materi itu maksud sesuatu yang itu. Sementara Allah memaklumatkan diri Allah somat Allah itu dan yang dimaksud asmat yang dimaksud. Hanya ulama yang katanya warido kamat lu bisa di dunia menumpang lewat gusti. si paling pulau beriri dan itu. Coba yang kampanye ini siapa kalau tidak ulama? Baru kayak kampanye ulama itu terus santai-santai sing rapati ngalim lah melok-melok dulu. Kalau bentuk idan jinan gusti, kalau melarat lah sing bentuk idan Akhirnya ini jadi masif. Laki-laki orang-orang makanya kita wata ta'ala nazarilah ahli arti makatum Ketika orang melihat bumi itu makatum semuanya dibenci. Ketika kamu melihat alim, orang alim, betul alim, seolah agak di cancel. Disebut bahwa maka nabi juga di baru mbak anta. Tentu ketua dari itu semua imamnya adalah kanjeng. Allah mau mensiksa orang, tapi melihat di situ ada Rasulullah, maka agak jadi mesin sawa antara Allah. Nah setelah nggak ada Rasulullah, maka wa ini sesuai dirosan Allah Nabi ya tentu min tentu utamanya para habaib para ulama para wali karena ini orang-orang yang kampanye bahwa dunia itu maksud utama boleh ridhani Ya saya kena arah percaya, kancanan wong sing rata nyebut Allah seminggu. Oh nangis. Mau tuku mobil, baru butuh apa, kepingin aksesoris mobil, kepingin juga super terbaik, proteksi, di garansi, di asuransi. Perlu terus Allah disebut itu kapan? Iku baru urusanmu. Iya. Mobil. mobil belum investasi, nyari yang gak bodoh, nyari yang prospek, banding-banding mobil. Terus Allah disebut kapan? Banding nomor ngalim. Sidina wajah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba misalnya saya bukannya sombong, siapa yang mengajarkan misalnya subhanallah bihamdi atau khalqi kalau tidak orang alim enggak karena enggak punya cita-cita memaklumatkan Allah ke seluruh dunia yang, punya punya cita-cita itu adalah orang jadi ceritanya itu saya jamai Maimunah itu wiridan terus terus tadi Nabi saat itu wong wiridan terus saat tapi wong railing pangeran itu ya saat itu Akhirnya Nabi tengah-tengah Maimunah Kena wiridan untuk terlalu seminggu ganggu aktivitas. Mis kita wari wiridan ya subhanallah ya ada adadan kalau Kamu baca tasbih sejumlah makhluk yang diciptakan Allah. Warido nafsi dan itu sampai jadi ridhani dari Allah. Wazinata arsi dan sampai menjadi hiasan arsi Allah. Wamidadarani itu diajarkan Nabi, kemudian diajarkan sahabat, Tetapi tabi, tabi, sampai rasanya ngajarkan ke Itu kalau ada orang lain, tidak mungkin punya orientasi seperti Si ini hidup itu harus mapan. Karena kita berkebutuhan banyak. Kalau berbanyak pemasukan harus banyak. Dan ngomong ngomong ngomong ngomong kebutuhan banyak pemasukannya harus banyak. <laughs> ngomong kalau gelar perkara ngomong ngomong itu pikir aja. amin amin tenang juga. Tadi kan mau kamu itu hamba Allah dari tidak ada menjadi ada. Ada kamu itu ada maksudnya itu supaya menyembah Allah ma'rifat kepada Allah makanya Allah itu tersinggung ketika ada tidak dimaklumatkan makanya pertama kali yang harus diketahui apa ma'rifat Allah Allah harus kita kenal supaya Allah dikenali harus ada yang memaklumatkan kalau Allah itu yang paling penting siapa pemaklumat itu adalah nabi kata nabi itu hanya orang yang cerita cerita dari kata naga yang baru naga Nabi karena takdirnya tidak manusia abadi secara zahir ya tentu diganti sahabat sahabat Meskipun ya tentu tidak singkat. Kan tuh ngambil ngalim dulu. Gue tuh kerja satu loh. Ini kurang cinta agak susah. Susah sampai. Penting ada orientasi. Lalu saya isu Allah terus, masang tulisan. Jadi mbak misalnya apa malaikat dulu omam oh, suami ngorok lah nggak misalnya Allah oh, la ilaha illallah hayyul qayyum. Paling karena malaikat lapor pengiran, eh aku tuh orang tuh setiap pun tentu misalnya. Jadi tengah ini hadis itu. Jika orang itu gak ingat Allah, maka tulisan yang di rumahnya itu akan diingat oleh malah. Paling gak diingat malah eh, kamu yang apa hari tanah itu. Lumayan kan Allah? Ya Allah. Lumayan. Lumayan. Dong ya. Paham? setelah itu sepura pengiran. Sepura itu. Karena halal lah mengesahkan halal itu jauh ya, kisah pun hisap, nah haram mahal dan saatnya haram itu nya. Iku ada tuh itu sih. Sotai iwan tarham. Syarat tiga jadi wong ape untuk melasi siro al mukminin yang berperomumin. kamu tarhamu bahwa oleh melasi siro nafsaka awak dewi si siro. Wa anna takharujan itu ngerasa salah sirah ini kalau misalnya ngomongan Fima yang berkora layak nikah orang penting apa maka siro sirah kamata takharuji menang Kau yang kira nyaman nak ngelakoni hak Manta taharroja angka suratil akli kama tataharroja anime Kue gak nyaman nak mangan kakian, kue gak nyaman nak mangan gak Badan alat ikan istadga kang banget apa baru ini meta Jadi opo ae, ojo pokongan pangan, senajan to halal Marai mau berlebih Wa anta taharroja min futami dunia wa zinatia kama tataharroja minan merasa tidak nyaman di dunia Sebagaimana tidak nyaman dengan api neraka Wa antukos siro Lan yento nyendak siro amalaka yang angan siro Fidunya yang dalam dunia jadi di dunia rasa kakek nang Pokoknya saya di sholat maghrib, nggak sholat i, saya sesuatu sholat su, terus mau terus pikiran. Sehingga orientasi kamu adalah nyembah Allah. Misalnya kita mati dalam keadaan itu pasti husnul apa? Khotimah itu mau. Jadi di antara alamat husnul khotimah dari kajian Nabi Jis, umatku itu adu faridotan wa yang tadiru nabukhro. Itu nak kita bagi pengiran, kue wabah nih dulu, sholat dulu, gak tau sih wabah sih, entah si asas. Nah, para yang masih makhluk sehingga dari satu ibadah ke ibadah yang lain ketika kanjeng Nabi Allah itu bangga dengan umatku karena setelah melakukan satu perdu menunggu fardu beri hanya orientasinya KPU ibadah anak uang kedunya kan kamu berarti gue sisi bukan loro barang gue pilih loro pengen anak buah barang anak buah aku pengen anak buah buah Wah, pecah. Mulai gue udah gue jalan Maksudnya orang gue sama yang pengen gue di sepura, tapi nyifati ini Allah cuma sito. Kau ya guru lima jasa, ya guru lima Raiso, aku uang Quran, bukan nyifati Allah sito, raiso. Ben tetep lo. Loro. Sing yafir aku, sing yo adem. Kok yafir kabeh. Wa antu kosiran wa nyedak sira malakan siro, fitunya di dalam. dalem Fa ada mutawa mukfa ada mutawa iki wa hadir wa sujud fi dunya ing dalem. Wa an lan hadis sepati lan nang sira. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله من العالمين جاءنا متعلمنا وقبل رسولنا الحمد لله من العالمين جاءنا متعلمنا وقبل رسولنا وسيحنا الحمد لله من العالمين جاءنا متعلمنا وقبل رسولنا الحمد لله من العالمين جاءنا متعلمنا وقبل رسولنا الحمد لله من العالمين جاءنا متعلمنا وقبل رسولنا الحمد لله من العالمين جاءنا متعلمنا وقبل رسولنا